Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada kajian ke-8 masih dalam pembahasan bab keutamaan puasa Ramadan. Maka sebelum kita masuk kepada Sesi ke-8 silakan kepada Muna untuk mentasmi al-matan. Tafadhalu. Barakallahu fikum. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah di kitabih al-akhbar as-sahihah fi ahkam siyam Ramadan. Masih di dalam bab fadlu siyam keutamaan berpuasa dan sekarang kita masuk kepada matem nomor 9 di dalam matem yang mana kita masuk kepada hadis Abi Umamah. An Abi Umamah anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala I'budu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu sahrakum wa addu zakata amwalikum wa afi'u dha amrikum tadkhuluna al-jannata tadkhuluna jannata rabbikum. Hadithun hasan. Maka hadis yang kesembilan di dalam matan dan ini merupakan hadis yang keenam di dalam bab keutamaan puasa Ramadan dalam subbab fasal min asbab dukhulil jannah. Maka ini adalah hadis yang keenam dari hadis-hadis yang terdahulu yang menjelaskan bahwa keutamaan melaksanakan puasa penyebab masuk kepada surga. Maka arti dari hadis Abi Umamah ini i'budu rabbakum. Kisah dari hadis ini di saat sedang hajatil wada. Maka Nabi berpidato, "I'budu rabbakum, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang satu. Wasallu khamsakum dan salatlah lima waktu kalian. Wasumu sahrakum dan puasalah bulan kalian dan ini poin pendalilannya. Puasalah bulan kalian. Wa adu zakat amwalikum dan tunaikanlah zakat harta-harta kalian. Membayar zakat wajib waati uda amrikum dan taatilah pemimpin-pemimpin yang memimpin kalian tadkhuluna jannata rabbikum maka kalian akan masuk kepada surga Hadis ini wajah pendalilannya jelas Perintah Nabi wasumu syahrakum puasalah bulan kalian yakni bulan puasa maka tadkhuluna jannata rabbikum kalian akan masuk kepada surga dari Rob kalian. Adapun takhrij hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir dan Ibnu Hibban serta Al-Hakim yang semuanya sanatnya bertumpu yaduru isnadahu ala Muawiyah ibn Saleh Hadatsani Salim Ibnu Amir an Abi Umamah. Maka sanad ini semua rijalnya thiqah. Kecuali Muawiyah Ibnu Saleh wa huwa Ibnu Hudair saduq hasanul hadis. Maka oleh sebab itu hadis ini telah disahihkan atau dihasankan oleh Syekh kami Mukbil Al-Wadi'i dan begitu pun oleh Syekh Al-Albani di kitabnya atau di tahridnya Al-Miskah dan tentang hadis ini telah datang di riwayat yang lain dikeluarkan oleh Al-Marwazi di dalam Salatul Witr Haddatsana Ali bin Hujr akhbarana Faraj ibni Fadalah an Luqman an Abi Umamah dari jalan yang lain yang mana lafadznya pun sama. Wasumu sahrakum wa hajju baitakum tambahannya haji wa adu zakatikum tadkhulunal jannah maka di sini semua yang tikot kecuali Luqman apa kecuali Farad ibnu Farolah maka dia yang rajih adalah dhaif namun meskipun dhaif sanad ini maka di hadis yang pertama tadi telah datang sanat yang hasan. Maka di hadis Abi Umamah yang menjadi poin pendalilan tadkhulu jannata rabbikum. Masuklah kalian kepada surga surga Rabb kalian yang mana perintah ini sebagai perintah dikarenakan sumu sahrakum. Ini pendalilannya. Puasalah Ramadan di bulan kalian maka kalian akan masuk surga kalian. Ini wajah pendalilan bahwa puasa penyebab seseorang masuk kepada surga. Dan di sini min babil faidah menambahkan dari penjelasan hadis ini wa ati uda amrikum dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Hadis ini membantah kelompok al-khawarij mereka kelompok Al-Khawarij yang mana kelompok ini dari semenjak dahulu yang mana mereka keluar dari kepemimpinan Utsman ibni Affan dan mereka mendemo Utsman dan mencari kesalahan-kesalahan Utsman dan ujung-ujungnya menghalalkan darah Utsman dan bahkan membunuhnya. Kenapa? Karena tujuan duniawi. Yang mana mereka kelompok Al-Khawarij tidak masuk politik praktis. Tidak masuk demokrasi. Tidak membuat partai oposisi. Di mana Utsman, ia dan bila mempunyai partai oposisi. Tidak tidak ada demokrasi di dalam Islam. Maka Utsman ibni Affan menjadi seorang khalifah. Namun kelompok Al-Khawarij tidak mengetahui keutamaan Utsman bahwa dia Zunurain. Dia adalah menantu Nabi dari dua putri Nabi. Dinikahkan dengan Utsman. Tentunya bergantian bukan langsung secara dua. Dan yang kedua, telah dimasukkan dia itu kepada Asrul Mubasiri Nabil Jannah. Sepuluh yang dikabarkan akan masuk kepada surga. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, maka Utsman ibnu Affan juga dipuji kepemimpinannya dan sunnah-sunnahnya oleh Nabi Muhammad di dalam hadis Irbad ibni Sariyah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang Hasan li dari Hujar ibnu Hujar wa Abdurrahman As-Sulami dari Wa'il dari Irbad Ibn Sariyah, maka Hujr Ibn Hujr Daif dan Abdurrahman Aslami Daif, keduanya bisa naik kepada derajat Hasan Libairih, berkata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam, Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al mahdiin abu alaiha bin nawajir. Maka pegang teguhlah dari sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin Peganglah sunnah mereka dengan gigi geraham kalian. Menandakan bahwa apa yang dilakukan oleh Utsman itu di bawah dari petunjuk Allah dan Rasulnya dan menjadi dalil selama tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah dan ijma para sahabat. Maka kemudian kelompok Al-Khawarij yang tujuannya adalah dunia. Wallahi mereka tujuannya dunia. Jika mereka tujuannya agama ingin menasehati Utsman, maka akan dinasehati. Tapi tujuannya dunia. Mereka ingin meraup dari kekhalifahan ke tangan mereka. Meraup kekayaan menjadi seorang khalifah, maka akhirnya mereka mendemo, mencari kesalahan, dan bahkan menghalalkan darahnya. Kemudian terus melaksanakan demo sampai ke rumah Utsman radhiyallahu anhu dan dibiarkan akhirnya naik ke rumah kelopeng Utsman dan di malam hari Utsman dalam keadaan membaca Al-Quran ditebas lehernya. Dan begitupun istri-istrinya yang melindungi ada yang tertebas tangannya dan terlihat auratnya. Ini perkara yang sangat memuakkan dan perkara yang sangat menjijikkan yang mana mereka membunuh orang yang sangat dicintai oleh Nabi dengan tujuan dunia. Dan begitu pun kelompok Al-Khawarij KGB, Khawarij Gaya Baru, yang hidup di zaman sekarang, baik melalui partai, baik melalui organisasi masyarakat, ormas, yang jelas mereka tanda-tandanya Khawarij ini mencelak dari pemerintah mencela pemerintah baik di pusat ataupun pemerintah di daerah. Disebutkan keburukannya di media sosial, kemudian diberikan persepsi kepada kaum muslimin dan rakyat umum bahwa presiden ataupun gubernur ataupun wakil presiden ataupun menteri-menterinya semuanya tidak becus mengurus negeri ini sehingga digambarkan negeri Indonesia sedang dalam keadaan darurat di ujung tanduk kehancuran. Maka mereka melaksanakan ujaran-ujaran kepada permusuhan dengan pemerintah dan menjelek jelekkan pemerintah yang tujuannya agar mendapatkan masa dan mendemo dan ujung-ujungnya mengkudeta dan ujung-ujungnya dapat kursi yang mereka idam-idamkan. Tujuannya dunia. Maka kebanyakan mereka para teroris yang menghalalkan darah polisi, abri, dan juga pemerintah, maka di saat mereka tertangkap dan dilucuti dari tanda-tanda bukti yang ada pada mereka, terutama laptop mereka, ternyata mereka mendapatkan dana-dana dari orang-orang kufar. Dari bank-bank yang di luar, bukan di Indonesia saja. Maka mendapatkan uang-uang dari negeri kufar untuk menghancurkan negeri NKRI tercinta, merongrong pemerintah, dan sebagainya. Itulah pekerjaan khawarij. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Maka mereka meneriakkan jihad, jihad, jihad. Jihad untuk siapa? Maka Allah memerintahkan kepada nabinya jahidul kufar wa musyrikin waglud alaihim kepada nabi. Bersama kaum muslimin memerangi orang-orang kafir. Adapun mereka mengatakan jihad-jihad kepada pemerintah. Pemerintah kita yang muslim dan para polisi dan tentara yang kebanyakan kaum muslimin jihad berperang dengan mereka. Bahkan yang paling lucu yang viral di media sosial mereka mengganti adzan hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal jihad dan alhamdulillah telah kita bantah di pelajaran yang lalu di soal jawab. Maka perkara seperti ini adalah perkara yang salah kaprah dari kelompok Al-Khawarij. Jika kita tanya kepada mereka person-person, Afwan ya aki antum teriak-teriak sekarang di Monas ataupun di mana saja, turunkan presiden dan sebagainya, apakah antum dengan tujuan panas-panas dan juga mungkin dipukuli polisi dan pasukan anti huru hara, tujuannya untuk masuk surga atau apa? Oh iya, jihad masuk surga. Apakah Bapak tidak tahu hadis ini? Hadis Abi Umama, yang mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa ati uda amrikum tadhulunal jannah atau tadhuluna jannata robbikum. Maka taatilah pemerintah kalian, kalian akan masuk kepada surga. Bapak pengen masuk surga kan? Iya. Kenapa memilih jalan dengan demonstrasi dan kudeta yang berisiko tinggi? Bapak akan dipukuli oleh pasukan anti huru hara dan Bapak akan bisa dipenjara karena melawan pemerintah. Masuk surga apakah harus dengan jalan radikal, harus dengan jalan demonstrasi, harus dengan jalan darah dan juga mencela-cela kaum muslimin? Tidak, masuk surga justru dengan taat kepada pemimpin kita di hadis ini waati Allah uh, di dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman di dalam surat An-Nisa waati Allah waati Rasul wa ulil amri minkum. Maka taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Maka dijadikan wal antara pemimpin taat kepada pemimpin dengan taat kepada Rasul dan taat kepada Allah. Maka wal akifah di ilmi lugatil Arabiyah kata Azhar kasih ijma ahlan lugah bahwa waw atifah bimakna mutasawiyan fil hukum. Maka hukumnya sama. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan kepada pemimpin kita. Dan alhamdulillah pemimpin kita seorang muslim dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dohir dan yang jelas tidak memerintahkan kepada kita tentang kesyirikan, kekufuran dan bahkan memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan peribadatan dengan baik dan benar. Dan tidak melarang puasa Ramadan, tidak melarang haji dan umroh, tidak melarang salat-salat berjamaah. Maka ini adalah pemerintah yang wajib ditaati. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Dan begitu pun di hadis ini wa ati uda amrikum tadkhuluna jannata rabbikum. Taatilah kepada pemimpin kalian, maka kalian akan masuk kepada surga kalian. Maka mana haji sunnah wal jamaah, manhaj yang cinta damai. Kita ini bukan radikal dan bukan teroris. Kita tidak mengajari manusia untuk mencela pemimpin kita. Untuk memprovokasi manusia agar benci kepada penjaga keamanan dari polisi dan tentara. Tidak. Justru kita di sini mengajak untuk mentaati pemerintah selama pemerintah melaksanakan kebaikan. Dan itu yang ada pada zaman sekarang. Maka wa'ati uda amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Kita mengajak kepada hadis Abi Umamah, barang siapa yang ingin masuk surga, taatilah pemerintah kalian. Dan sebaliknya, banyak di dalam hadis Hadisnya mutafakun alaih dari Ibnu Abbas dan yang lainnya. Man khala'a ato'ah shibron. Famata mata jai, mata mata mayitatan jahiliyah. Maka barang siapa yang melepaskan ketaatan dari pemerintah kaum muslimin, kemudian dia mendemo, kemudian dia mengkudeta, kemudian mati konyol, ditembak dan masuk timah panas kepada jantungnya atau headshot di kepalanya membuncah darah maka mati dalam keadaan bangkai yang mati konyol menandakan bahwa keluar dari pemerintah Islam itu hukumnya bubah pembangkang huruf anil hukam maka disebutkan di dalam hadis mata maitatan jahiliyah. Maka perlu dipahami di sini. Janganlah kalian memahami seperti kelompok-kelompok radikal yang mana ceramah-ceramahnya tidak ada ilmu. Ceramah-ceramahnya hanya berteriak-teriak, mengangkatkan suaranya yang serak-serak becek, kemudian mencela dari para umarok dan memasukkan fatwa-fatwa masuk surga dan juga memasukkan bahwa ini adalah jihad dan mengganti adam menjadi ayah anal jihad maka jihad kepada siapa jika jihad melawan orang kafir maka jihad dengan orang kafir na'am adapun jihad dengan pemerintah kita yang muslim ini bukan jihad ini adalah pemberontakan yang wajib diamankan dan wajib ditumpas maka di sini banyak pemuda-pemuda yang semangat masuk kepada Islam, kemudian bergabung dengan kelompok Al-Khawarij, dijadikan otaknya braining wash, sehingga mereka tunduk patuh kepada komando yang meneriakkan jihad dan mencela dari amir-amirnya, sehingga mereka pun berteriak-teriak dan siap untuk berkumpul di Monas, berkumpul di mana saja di lapangan-lapangan yang luas untuk tujuan dunia ini. Maka kami menasehati, wahai kaum muslimin, ikutilah Al-Quran dan Sunnah. Jika kalian ingin masuk surga, maka cukup dengan ayat Allah tadi, wa ati Allah wa ati rasul wa ulil amri minkum dengan hadis ini, wa ati da amrikum tadkhuluna jannata rabbikum. Dengan taat kepada pemerintah justru menyebabkan kalian masuk kepada surga. Adapun demonstrasi di jalanan dan juga membawa spanduk-spanduk yang memprovokasi pemerintah dan mencela pemerintah, maka di sini dia keluar dari ketaatan kepada pemerintah, maka di siang yang panas dia berteriak-teriak kehausan, Kemudian terdengar dor. Timah panas menembus kepalanya headset. Maka dia mati dalam keadaan mati mayitatan jahiliyah. Bangkainya dalam keadaan jahiliyah. Bukan dalam keadaan sunnah. Maka ini adalah nasihat kepada mereka orang-orang yang mendukung dari kelompok Al-Khawarij. Maka Alhamdulillah Allah menginginkan kebaikan di negeri ini, di mana gembong-gembong khawarij ditangkap. Mereka orang-orang yang memprovokasi dan mengajak para pemuda untuk keluar dari pemerintah ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Dan semua orang tahu itu, nama-namanya tidak usah disebutkan. Alhamdulillah itu adalah kebaikan dari Allah agar negara ini aman, tentram, sentosa dan semua orang melaksanakan peribadatan dengan tenang. Maka ini dari faedah hadis tentang keutamaan puasa Ramadan dan juga keutamaan untuk taat kepada pemerintah penyebab masuk kepada surga. Maka nikmat ahlu sunnah. Memahami hadis-hadis seperti ini sehingga taat kita kepada pemerintah dan mendoakan kepada presiden kita kebaikan itu penyebab masuk kepada surga dan di saat kita mendoakan kebaikan kepada, pemerintah, selain mendapatkan pahala dan penyebab masuk surga, juga menjadikan negara kita aman sentosa. Karena niat kita tidak ada untuk mengejar dunia. Adapun kelompok Al-Khawarij mereka yang sekarang teriak-teriak dan menghina presiden, apa tujuannya? Ingin mendapatkan kursi. Dan mereka menyebutnya ini adalah perjuangan. Perjuangan untuk apa? berjihad. Berjihad untuk apa? Untuk menurunkan presiden dan pemerintahan, maka itu bukan jihad yang syar'i. Bahkan di Islam dihukumi dengan bugoh ataupun pemberontak yang mana hukumnya masuk kepada khawarij. Kemudian kita masuk kepada hadis yang nomor 10 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Anak Arabiyat atan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqala dalluni au dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah. Qala ta'budullah la tusriku bihi syai'a wa tuqimus salah al maktubah wa tuaddi zakah al mafruḍah wa tasum ramadan qala walladhi nafsi biyadihi la azidu ala hadha falamma walla qala nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man sarrahu an yandur ila rajulin min ahlil jannah falyandur ila hada. Maka dari hadis ini dari Abi Hurairah, hadis ini muttafaqun alaih. Apa makna muttafaqun alaih ya Murad? Apa makna muttafaqun alaih? Ah, indak ya Rafiq. Apa makna muttafaqun alaih? Ah, Abdurrahman. Apa makna mutafakun alaih? Hendaknya Hudzaifah memakna muttafaqun alaih disepakati Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maknanya hadis ini dikeluarkan di Sahih Al-Bukhari sekaligus oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Fahim makna muttafaqun alaih. Fahim as'alukum maratan ukhra insyaallah fi yaumin akhar la Maka hadis yang disebutkan sekarang di matan adalah hadis yang ketujuh. Pendalilan keutamaan puasa menyebabkan masuk kepada surga. Dan maknanya dari Abi Hurairah datang Arabian. Apa makna Arabi? Makna Arabi adalah orang Arab Badui yang tinggal nomaden di kalau di Arab tidak ada hutan belantara seperti kita negara tropis hidup di gurun-gurun dengan kemah mereka dan unta dan kambing dan sapi mereka. Nomaden. Apa makna nomaden? Berpindah-pindah mencari sumber air dari hujan. Dan di Arab jarang hujan. Setahun mungkin lima kali, tujuh kali hujan. Sehingga wasu-wasu yang ada itu sedikit di gurun. Maka mereka pindah dari tempat ke tempat mencari tempat untuk memberikan minum gembala-gembala mereka. Dan datang di dalam hadis yang sahih li man bada jafa. Barang siapa yang nomaden menjadi badu, dia akan keras. Sifatnya keras. Tidak memahami keadaan manusia ataupun hubungan dengan manusia tidak hubungan yang humanistis. Tetapi seperti hubungannya dengan sapinya ataupun kambingnya ataupun untanya keras. Karena memang kehidupannya seperti itu jauh dari manusia. Hidup di alam yang keras. Maka di hadis disebutkan man bada japa. Barang siapa yang hidup di kehidupan badu, dia akan keras, japa. Maksudnya berhubungan dengan manusia dalam keadaan keras. Dan itu yang terjadi banyak di dalam hadis yang kita lewati di ceramah-ceramah ataupun di kajian Contohnya hadis Anas bin Malik yang mutafakun alaih datang Arabi, Badui dari Arab, kencing di dalam masjid. Ya apa tidak? Maka ini menandakan bahwa mereka japa. Dan begitu pun di dalam hadis disebutkan telah lewat seorang badu yang mana dia bertanya kepada Nabi dan menarik baju Nabi sampai kerahnya itu mencekik Nabi. Dan ini dari perbuatan orang badu. Dan banyak sekali di antaranya di sini. Datang orang Badu kepada Nabi dan berkata, "Tunjukkan kepada kepada wahai Muhammad agar aku ini bisa masuk kepada surga." Dikatakan oleh Nabi, "Kamu beribadah kepada Allah dan jangan mensyarikatkan dalam peribadatan kamu. Salat hanya untuknya. Waktu kimu salat al-maktubah." Laksanakan salat lima waktu. Waktu adi zakah al-mafruḍah. Bayar zakat yang wajib. Di sini semuanya wajib. Salat lima waktu. Dan membayar zakat yang wajib. Yang sunnah-sunnah seperti sodakoh untuk fakir miskin, ta'amun fakir miskin. Di sini tidak disebutkan. Hanya wajib-wajib. Waktu sumur Ramadan. Wajib. Maka berkata, wala nafsi biyadih. Maka demi Allah yang jiwaku ada pada tangannya, La azidu an hada. Aku tidak akan menambah perkara ini wahai Rasulullah. Falamma walla fala Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat orang ini berpaling, Nabi berkata, "Man sarrahu an yangdura ila rajulin min ahli jannah falyamdur ila hada." Barang siapa yang ingin melihat sosok manusia yang dijanjikan oleh Allah masuk surga di dunianya itu, lihatlah orang ini. Maka ini menjadi pendalilan yang jelas. Orang ini meminta amalan untuk memasukkan dirinya kepada surga disebutkan di antaranya puasa Ramadan. Kemudian diberikan juga lafaz setelahnya barang siapa yang di dunia ini ingin melihat calon penghuni surga, lihatlah orang ini. Maka ini menjadi pendalilan yang jelas bahwa puasa Ramadan min asbab dukhulil jannah. Karena orang ini meminta perkara tersebut dan disebutkan dia penghuni surga. Adapun ucapan penulis uh, eh, ucapan orang Badu ini waladhi nafsi biyadih la azidu ala hada. Dia mengatakan demi Allah yang jiwaku ada di tangannya aku tidak akan menambah perkara kecuali ini. Maknanya yang Nabi sebutkan yang diwajibkan oleh Nabi. Maknanya adalah sa'af al-wajibat faqat lal mandubat. Aku hanya melaksanakan yang wajib saja tanpa yang sunnah-sunnah. Maka di sini perlu ditambih bahwa hadis ini bukan menjadi dalil sama sekali tentang anjuran agar meninggalkan sunnah-sunnah kala Never ever. Tetapi justru hadis ini menunjukkan tentang bolehnya meninggalkan beberapa dari perkara yang sunnah. Lianna man dawama ala tarki sunan kana naqsan fi dinihi. Bal ad-dawam ala al-mustahabbat min asbabi mahabbatillah. Maka jika manusia terus-menerus meninggalkan dari yang sunnah-sunnah maka ini tidak terpuji dan akan menjadi kekurangan dalam agamanya. Namun jika seseorang melaksanakan sunnah-sunnah meskipun sedikit, tapi terus menerus seperti sholat duha hanya dua rakaat saja. Tapi terus menerus. Dan juga sholat malam hanya mungkin witir saja. Karena dia sibuk dengan perkara yang lain. Maka yang penting aduan muha. Yang penting terus menerus maka ini adalah penyebab dari kedekatan kepada Allah. Maka hadis ini tidak menjadi dalil tentang anjuran untuk meninggalkan sunnah. Tidak dijadikan pendalilan, ah gak usahlah puasa sunnah, salat-salat sunnah, wajib-wajib saja. Dan gak usahlah sadakoh memberikan fakir miskin ataupun membantu masjid, gak usah. Kenapa? cukup dengan wajib-wajib saja itu orang Baduy masuk surga kata Nabi karena mengerjakan yang wajib maka pemikiran seperti ini pemikiran yang nafis yang kurang tetapi dalam permasalahan syariat kita diperintah oleh Allah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan seperti Allah berfirman fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an maka berlomba-lombalah dalam kebaikan dan begitu pun di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Badiru bil amal, tanang kafir ilailil muslim, yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafirah, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafirah, yabi'u dinahu bi gharadin minad dunya." Badiru bil amal maka cepat-cepatlah dalam melaksanakan amal-amal soleh. Karena fitnah yang ada pada agama ini, pada kaum muslimin ini seperti kegelapan malam. Maka bisa jadi seorang muslim di pagi harinya muslim, kemudian sebelum tenggelamnya matahari berubah menjadi orang yang kafir. Dan bisa jadi seseorang yang menjelang masuk malam Ba'dal maghrib dia masuk kepada Islam dan seorang muslim dan Ba'dal fajar dia kembali kepada kekufurannya dikarenakan menjual agamanya untuk tujuan dunia yang hina. Maka badiru rubil amal. Cepat-cepatlah kalian melaksanakan amal-amal soleh karena fitnah dunia yang sangat berat. Maknanya, selagi kita mampu untuk melaksanakan amal soleh, bercepat-cepatlah. Karena nanti akan malas. Kalau jadikan malas, malas sholat berjamaah, senang sholat di rumah, kemudian malas untuk membayar zakat dan malas untuk melaksanakan puasa puasa seperti itu maka badiru bil akmal dan melaksanakan sunnah-sunnah juga penyebab didekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala seperti hadis yang mutafakun alaih dari Abi Hurairah yang mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل حتى أحبه حتى أحبه فإذا أحببته كانت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يقيس بها warijlahu allati tamshi biha wa in sa'alani la aqrina wa la in ista'adani la aidanna makanya bahwa manusia mendekati kepada Allah dengan amal-amal yang wajibnya yang aku wajibkan seperti sholat berjamaah sholat lima waktu puasa Ramadan dan yang lainnya dan ada dari manusia kaum muslimin yang mendekati denganku selain dari kewajiban-kewajiban juga al-mustahabbat. Apa-apa yang disunahkan. Ya taqrubu ilayya bin nawafil di hadis disebutkan dengan nawafil. Maka setelah melaksanakan salat yang wajib, salat nawafil seperti salat rawatib, qabliyah dan ba'diyah dan juga salat malam dan juga salat duha dan yang lainnya. Dan puasa wajib ditambah dengan puasa sunnah puasa albir ataupun puasa Isnin wal Khamis dan yang lainnya. Maka tidaklah seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku kecuali aku akan mencintainya min asbab mahabbatillah. Dan disebutkan tidaklah jika dia meminta kecuali aku memberikannya. Dan tidaklah jika dia meminta perlindungan kecuali aku akan melindunginya. Maka hadis-hadis tentang permasalahan perintah untuk melaksanakan sunnah-sunnah sangatlah banyak. Dan begitu pun Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seorang Nabi dan mempunyai keutamaan dari manusia dan dari nabi-nabi bahkan yang lain. Apakah kemudian dia lenggang kangkung, berleha-leha, dengan jabatannya seorang rasul yang paling mulia dan tidak melaksanakan ibadah bahkan meninggalkan yang sunnah hanya hanya melaksanakan yang wajib lima waktu saja tidak seperti di dalam hadis yang datang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim dari Aisyah di saat Aisyah melihat bagaimana salat Nabi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ida salat tafakkar rijlah. Di mana Nabi jika berdiri lama sampai kakinya itu kesemutan dan pecah-pecah. Menahan berbeban berdiri Nabi yang panjang. Maka berkata Aisyah, "Ya Rasulullah, atas nama hadza?" Wahai Rasulullah, kenapa kamu melaksanakan ibadah sholat yang panjang di malam-malam setiap malam panjang? Wakat ghufira laka ma taqaddama di di wa mata akhor. Padahal engkau telah diampuni dosa-dosa yang lampau dan yang akan datang. Coba sekarang jika kita diberikan ampunan oleh Allah yang lampau dan yang akan datang, apa yang akan dilakukan? Sibuk dengan dosa-dosa. Namun Nabi kita justru kebalik. Diampuni dosanya yang lampau dan yang akan datang, justru sholat malam yang sunnah, bukan wajib, sunnah, panjang dan lama. Maka apa jawaban Nabi di saat Aisyah mengatakan kenapa engkau melaksanakan ibadah yang keras seperti ini? Dikatakan, ya Aisyah, afala aku noab dan syakura. Wahai Aisyah, tidaklah kamu menginginkan aku ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Lihat bagaimana sikap Nabi Muhammad kepada sunnah-sunnah. Di mana dia melaksanakan sholat malam yang panjang dan lama justru sebagai rasa syukur kepada Allah. Dan begitu pun diriwayat dari Al-Mughirah bin Syu'bah berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta tarima au tantafi qadamah fayuqalu lahu afala akunu abdan syakura. Dan di riwayat yang lain selain dari Aisyah juga dari Mughirah bin Syu'bah yang mana sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah melihat Nabi jika sholat malam membengkak kakinya. Karena terlalu banyak beban berdiri, maka kakinya membengkak. Dikatakan, wahai Rasulullah, kenapa melaksanakan ibadah yang berat seperti ini? Sama jawabnya seperti dikatakan kepada istrinya Aisyah, Tafal aku nu'ad dan syakura. Tidaklah kamu menginginkan bahwa Nabi kamu Muhammad menjadi hamba yang pandai untuk bersyukur kepada Allah. Ini adalah perbuatan Nabi kita. Di hadis Al-Mughirah Ibnu Syu'bah yang mutafakun alaih juga. Maka kesimpulannya hadis tadi hadis dari orang Badu yang mengatakan demi Allah aku tidak menambah, tidak akan menambah dari apa yang Nabi sebutkan tentang kewajiban, tidak akan menambah dengan yang sunat. Tadi kami sebutkan bukan malah kita mengatakan kita pun ingin melaksanakan yang wajib-wajib saja. Gak usahlah puasa sunnah-sunnah itu. Gak usahlah sholat rawatib, khobliyah dan ba'diyah. Gak usahlah melaksanakan sholat malam. Kenapa? Orang Arab itu aja sudah dijadikan oleh Nabi katanya penghuni surga. Ya sudah cukup. Maka kita katakan tidak seperti itu. Kita melaksanakan sunnah-sunnah semampu yang kita bisa lakukan sesuai keumuman hadis tadi, keumuman ayat dan hadis di ayat fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dan di hadis badiru bil a'mal fitanan kakit ilainil mudlim. Di hadis Abi Hurairah dari Muslim yang tadi kami sebutkan, cepat-cepatlah kalian selama mampu untuk melaksanakan sunnah-sunnah, maka laksanakanlah bersama kewajibannya. Karena hidup dunia ini fitnahnya sangat besar. Dan yang terakhir, jika memang meninggalkan dalam keadaan misalnya lelah ataupun kadang-kadang futur bosan maka tidak apa-apa meninggalkannya karena dia bukan wajib namun jangan terus menerus adapun jika sunnah-sunnah itu ditinggalkan dengan sengaja terus menerus maka bisa menjadi dia itu perkara yang buruk. Awas, meninggalkan sunnah sengaja. Terus menerus, maka bisa menjadi perkara yang buruk. Mana pendalilannya hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam, "Faman radiba an sunnati falaisa minni." Maka barang siapa yang membenci dari sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Maka nah, awas hati-hati membenci sunnah Nabi sehingga tidak pernah melaksanakannya ataupun bahkan meninggalkan dengan sengaja tanpa pernah melaksanakannya. Nabi mengatakan faman rogiba an sunnati falaisa minni. Maka disebutkan oleh para ulama hadis ini menjadi pendalilan ancaman bagi mereka orang-orang yang sengaja meninggalkan sunnah, sunnah meskipun bukan wajib sampai tidak mau dan tidak pernah melakukannya. Maka kemudian kita tutup dengan ucapan Nabi, "Man sarahu ayang dura ila rajulin min ahli jannah falyamdur ila hada." Maka barang siapa yang ingin kalian melihat sosok manusia yang akan masuk kepada surga di dunia ini, lihatlah kepada orang ini. Maka ini wajah pendalilan yang jelas bahwa puasa itu menyebabkan orang yang melaksanakannya, pelakunya masuk kepada surga, maka mungkin ini yang bisa kita berikan. Wa naqtafi ilahuna wa jazakumullahu khairan.